Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa min tabi'ahum bi ihsanin Ila Iman Wajawabu anal makna fi ini al ayataini ala dhahiril kalami wa nama lakinna ma dhahirul kalami wa haqiqatuhu huna hal yukalu inna dhahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi ainillahi aw anna Musa alaihi salatu wassalamu yarabba fawqa ainillahi ta'ala aw yukalu Inna dhahirahu anna safinata tajri wa ainullahi ta'aha wa taqlu'aha Wakadalika tarbiyatu Musa takunu ala aynillahi ta'ala yar'aha wa yaqruha biha wala riba anna qawla awwala batilun min wajahaini al-awwalu annahu la yaktadihil kalamu bi khitabil Arabi wal qur'anu innama nuzila nazala innama nazala bil arabi qala Allah ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilun wa qala Allah ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbi ala qalbika litakuna minal mumtirin bilisanin arabiyyin mubin wala ahada yafamu min qawlil qaili walanan yasiru bi aini anna ma'na annahu yasiru dafila aini wala min qawlil qaili fulanun tahruju ala aini an tukhrijahu kana wa huwa raqibun ala ainihi wala idda'a mudda'in anna hadha zahiru lafzi bi hadzal Nah Contoh yang ke-9 dan ke-10 dari dalil yang dinilai oleh sebagian pihak bahasanya sunnah melakukan takwil dan firman Allah tentang perahu Nuh tajri biayunina. Dan firman Allah tentang kepada Musa walitusna'a ala aini maka jawabannya sebenarnya makna pada makna ayat pada dua ayat di atas ada sebagaimana zahir kalam, zahir perkataan dan hakikinya bukan majas. Maka tapi apa itu zahir kalam dan hakikinya di sini? Maka kita katakan bahasanya zahir dan makna hakikinya bahasanya perahu itu berjalan di dalam mata Allah ataukah Musa itu yurba atau yurba dipelihara di atas mata Allah ataukah maknanya bahasanya e, perahu itu berjalan dan mata Allah teraha memperhatikannya dan menjaganya demikian juga pendidikan Musa takun ala ainillah atas mata Allah dalam artian mata Allah yar'ahu memperhatikannya dan melindungi atau menjaganya. Dan tidaklah dilakukan bahasanya makna pertama adalah makna yang tidak benar dari dua sisi. Pertama, tidak seperti itu maknanya menurut bahasa Arab. Tidak seperti itu makna kalimat bimuktatul khitabil arabi berdasarkan bahasa Arab. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab Inna anzal al Arabiyyal alakum taqilun. Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan Allah berfirman, Nazar bi ruhul amin. Al-Quran turun dibawa oleh ruhul amin yaitu Jibril pada hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang nyata. Dan tidak ada satupun orang Arab ya faham yang memahami dari ucapan fulan yasiru fi aini dengan makna bahasanya fulan berjalan di dalam matanya tidak pula dari ucapan fulan takhuju ala aini maknanya adalah antak eh, antukhrijahu engkau keluarkan fulan dan dia menaiki matanya Seandainya ada muda muda'in, tidak muda'in, ada mengklaim orang yang mengklaim, bahasanya inilah bahir lapak. fi hadal khitab dalam kalimat semacam ini, tentu la dhahika, la dhahika min sufaha, saya orang-orang yang bodoh itu pun akan ketawa, lebih-lebih lagi orang yang cerdas berakal. Perdana. anna غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقد وقدره وقدره حق قدره وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستوى على مستوى على مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها watakala taklauha wataklauha wa kadzalika tarfiyatu Musa takunu ala ainillahi ta'ala yar yar'ahu wa ya, wa yaklauhu biha wa hadha ma'na qawlu ba'di salafi bi mar'in di mar'in minni di mar'in minni فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولا ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. Nah, uh, yang kedua bahasanya adalah mustahil ghayatan mustahil sangat mustahil tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah wa qaddara dan mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya untuk memahami pemahaman semacam ini fi haqillah untuk Allah taala karena Allah adatnya istiwa di atas ars sehingga ba'inun min khalqihi Allah itu terbedakan dari makhluknya Artinya la yahillu fihi syai'un tidak ada pada zat Allah satupun makhluknya sebagaimana Allah tidaklah menempel dan berada pada satupun makhluknya. Subhanahu wa taala antarika uluwan kabira. Eh, itu satu hal yang mustahil terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idatabayana jika telah jelas butlanu hadza batilnya hal ini dari sisi bahasa ya, dari sisi lafaz dan dari sisi makna ya, dari sisi bahasa dan dari sisi syariat tak nama maka jelaslah bahasanya zahir kalimat adalah penjelasan yang kedua yang mengatakan bahasanya Rahuno itu berjalan dan mata Allah memperhatikannya dan menjaganya demikian juga pendidikan Musa takunu ala ainilah atas mata Allah dalam pengertian mata Allah memperhatikan dan menjaganya. Inilah maksud perkataan sebagian ulama salaf yang menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan bimar'in mini dengan pengawasanku Fa'in Allah taala maka Allah idakan yaklauhu jika Allah menjaga sesuatu dengan matanya maka konsekuensinya adalah Allah melihatnya Allah memperhatikannya walazimul makna asahi dan konsekuensi dari satu makna yang sahih adalah juz minhu bagian dari makna yang benar tersebut Kamu wa ma'lumun sebagaimana ini satu hal yang diketahui das, uh, uh, min dalalati lafdi tentang makna lafaz eh, berkaitan dengan mutabaqah, tadamun dan iltizam yang telah dibahas di depan. Kita boleh katakan bahasanya uh, ulama salaf yang memaknai ayunnya dengan bi marin minna dengan pengawasan kami ini tidak melakukan takwil namun menafsirkan sesuatu dengan lazimnya menafsirkan satu kalimat dengan konsekuensinya apa beda takwil sama menafsirkan sesuatu dengan laut lazimnya atau konsekuensinya kita katakan bahasanya itu menafsirkan satu kalimat dengan konsekuensinya manakala orang yang mengucapkan kalimat tersebut meyakini makna hakikinya uh, berjalan dengan pengawasan kami dan kami punya mata untuk mengawasinya dengan pengawasan Allah dan Allah punya mata untuk mengawasinya. Maka ini tafsir dengan lazim. Jadi, eh, ketika seorang itu mengatakan e, porno itu berjalan e, dalam pengawasan kami dan Allah tidak punya mata untuk mengawasi siapapun, maka ini takwil. Ya, bibit. Allah Ta'ala Fakulu zahiru makna ayataini Inna ahli sunnati hakun ala hakikatihi Wahuna yatawajjahu su'alani Ma hadha zahiru Hal zahirul ayatil aula au al ula zahirul ayatil ula zahirul ayatil ula tajri bi aini bi ain bi ayunina anna safinata nuhin sallallahu alaihi wasallam tajri wasatu ainil wasata ainil Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi Musa sallallahu alaihi wasallam wa litusna'a ala aini. Hal makna hadza anna Musa sallallahu alaihi wasallam yurabba aini ainillahi au anna makna qoulihi tajri bi ayunina. Ai bi mar'in minna wa kala wa kala atin. Wa kala at wa kala atun. Kala atin. Wa kala atin wa kadzalika fi sya'ni Musa sallallahu alaihi wasallam wa qawlu wa qawlullahi anhu walid tusna ala aini ajmar in minni fal aw fal awwalu batilun wa yadudu dibutlanihi. nah wahyu awalan anna zahira muqtabil khitabu la yaktabi eh, khitabi la yaktabi dzalika bal yaqtadi ma qararahu as-salafu rahimahullahu anna murada bi qawlihi tajri bi a'yunina wa walitusna ala aini ay bil mar'il wal hifdi bil mar'i wa hifdi ay bil mar'i wal hifdi fasafinatu tajri fawqal amwajil al mutalatimati minat minat tufani wa ainullahi tar'aha wallahu yahfazuha subhanahu wa ta'ala wa kadzalika Musa sallallahu alaihi wasallam yurabbu yurabba wa yughadza yurabba wa yughadza ala kala'atin min Allahi wa mar'in wa hifdin minhu wa hadha huwa muqtadil lisan muqtadil lisan al-arabi wa hadha huwa muqtadil lisan al-arabiyyi alladhi ja'a bihil al-Qur'anul karimu. Nah, Uh, aku katakan dair makna dua ayat tersebut menurut Ahlussunnah adalah hak sebagaimana mana hakikinya di sini uh, ya tahu soalan uh, ada dua pertanyaan yang ya wajah ditujukan berkaitan dengan hal ini. Pertama apa makna zahir? Ayat di atas apakah ayat yang pertama tajribi ayunina maknanya bahasanya kauno eh, berjalan atau eh, di tengah-tengah mata Allah demikian juga firman Allah Ta'ala tentang Musa walitusna ala aini hal makna apakah maknanya bahasanya Musa itu dipelihara di atas mata Allah ataukah maknanya tajribi ayunnya hanya bimar bimar in minna dengan pengawasan kami wakala wakalaatin dan penjagaan demikian juga bisa ini tentang Musa dan firman Allah litusna'a ala aini eh, artinya bimakin minna dalam pengawasan kami maka kemungkinan makna yang pertama adalah batil dan bukti yang menunjukkan kepatilannya yang pertama zahir muqtadal khitab tuntutan atau zahir dari makna al-khitab kalimat dalam bahasa Arab tidak mengharuskan makna demikian Bahkan yang tadi mengharuskan apa yang disampaikan oleh salaf yang dimaksud tajribi ayuni naulitus na'ala ini artinya bil mar'i wal hifdi dalam pengawasan dan penjagaan maka perahu itu tetap tajri berjalan di atas al-amwat berbagai gelombang mutalak timah yang eh, saling pukul memukul, saling tabrak, eh? tabrak menabrak. Ya. Minat tufan berupa air banyak. tufan dalam bahasa Indonesia artinya angin. Tufan dalam bahasa Arab artinya banjir besar. minatufat karena banjir besar di masa Noah sedangkan mata Allah memperhatikannya dan Allah menjaganya demikian juga Musa itu Eropa dipelihara wa yuroda dan diberi makan ala kala Allah dalam pengawasan Allah dan penglihatan Allah dan penjagaan Allah inilah makna makna kalimat tersebut menurut bahasa Arab yang dengan bahasa Arab eh, itulah bahasa Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah taala nazala birul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin ila sinan arabiyin mubin sebagaimana firman Allah inna anzalna qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun inna anzalna qur'anan arabiyyan ila ghairi dzalika minal ayat dan ayat-ayat yang lainnya Bagus. tasaw tasawwarahu tasawwarahu bid'iyyu min al-mu'assilati jami'atun aw mutaziliyatun aw ghairuhu Au ghairihim minal mu'atilati jahmiyatin au mu'tazil eh, mu'tazaliyatin au ghairihim jahmiyatin ghairihim Ana eh, hada mumtani hadha mumtani royatan imtina ini adalah mustahil sangat mustahil. Tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah wa qaddarahu haqqa qadrihi makna qaddarahu Allah haqqa qadrihi artinya adalah azzamahu haqqa ta'zimi. Dan mengagungkan Allah dengan benar ayafhamahu fi haqqillahi ta'ala untuk memahami makna tersebut berkata dengan Allah karena dia tahu bahasanya zat Allah itu istiwa berada di atas ars. Yang kedua, makna yang dibayangkan oleh al-bid'iyu ahlul bid'ah dari kalangan mu'adilah lengkapnya jamiah atau mu'tazilah atau yang lain mustahil sangat mustahil tidak mungkin bagi orang yang mengenal Allah dengan benar dan mengagungkan Allah dengan benar memahami semacam itu karena Allah azza jad zatnya ada di atas ars ya maka dia zatnya di atas seluruh makhluk di atas ars Tidaklah Allah itu bertempat pada satupun makhluk Tidak pula ada satupun dari makhluk yang bertempat pada Allah Bahwa ba'inun Bahkan dia terpisah Bahkan Allah itu terpisah Dari makhluk Subhanahu wa ta'ala Mas Agus فوق عيني لا ضحك منه السفهاء قبل العقلاء لأن هذا من السفه سفه من السفه الذي تأباه العقول السليمة لأن العقلاء لم يفهموا من قول القائل ولم تخرج من من الكلية أو المهد على عيني لم يفهموا إلا أنه يرعاه ويعينه ويخرسه فإذا كان هذا فإذا كان هذا لا يفهم في حق في حق المخلوق فكيف يفهم في حق الخالق المخلوق إذا قال فلانا تخرج على عيني يفهم منه أنه يرعاه ويصومه ويحرسه ويعينه وإذا قال الله ولتصنع على عيني هل يفهم أن موسى kana wasata ainillahi hada huwa nah Wal dan pada realitanya seandainya ada orang yang mengatakan bulan takharaja ala aini eh, wa ma'nahu Eh, wa makna hakada raqibun artinya fulan itu berkendaraan pada mataku eh, itu dimaknai bahasanya dia berkendaraan pokok ini di atas matanya seorang orang bodoh akan tertawa lebih-lebih lagi orang yang cerdas karena ini adalah kebodohan yang tidak uh, yang ditolak oleh akal yang sehat karena orang yang berakal di dalam memahami dari ucapan fulan takhawaja jaminan kuliah awil ma'ad ala aini lulus dari kampus atau dari sekolah ala aini tidak mereka memahami artinya Yara'ahu wa yu'inuhu Maksudnya dia itu memperhatikan, membantu dan menjaganya. Maka jika ini tidak bisa dipahami untuk makhluk, maka maka bagaimana mungkin dipahami fi fi hakil khalik untuk khalik al makhluk dan makhluk jika mengatakan fulan takhraja ala aini yufahminu dipahami dari kalimat ini bahasanya anau ya'ahu Ya Allah itu menjaganya, menjaganya, menjaganya, wa yu'in dan menolongnya. Dan jika Allah berfirman itu sedang ala ini, ala ini tidak apakah dipahami bahasanya Musa itu berada di tengah-tengah mata Allah ini adalah puncak kebodohan, kedunguan, kesesatan, eh, soal adab, tidak beradab pada Allah, rusaknya nilai rasa yang masih fitri dan sejalan dengan akal. Oke, terus di. <clears throat> Al-Mithal al-Hadi Asyarah Qawlu Ta'ala si wa ma yazalu abdi yataqarrabu hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi ista'adani la'u'adiyannahu Berjawab Allah adalah hadis sahih pun bahwa Bukhari yang Wasalakina min kitabih rokok bikoki rokoki akal dan salafu ala sunnati wal jama'ati Bidhahiril hadithi wa ajruhu ala hakikatihi Walakin madahiru hadal hadithi Hal yukalu inna dahirahu anna Allah ta'ala yakunu sampan wa yakunu sampan wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu Aw yukalu inna dahirahu anna Allah ta'ala Yusabidu waliya bisamihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakuhu wa amaluhu billahi wa billahi wa billahi wa la raiba anna al-qawl al-awwal laysa zahir al-kalami bal wa la yaqtadihi al-kalamu liman tadabbara al-haditha fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhaini الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني la u'idannahu fa'athbata abdan wa ma'budan wa mutaqarriban wa mutakorroban, ilaihi wa muhibban wa ma'ruban wa sa'ilan wa mas'ulan wa muhtiyan wa muhtan wa musta'idan wa musta'adan bihi wa mu'idan wa mu'adan fasiyahul hadith jatuh ala ini mutabahinaini mutabahinaini nah Uh, subhat yang ke 11 adalah firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi Tidaklah hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah Sehingga aku mencintainya Maka jika aku mencintainya Aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya dan penglihatannya yang dia melihat dengannya dan tangannya yang dia memukul dengannya dan kaki yang dia berjalan dengannya jika dia minta pada saya aku akan berikan jika dia minta perlindungan saya aku akan melindunginya jawabannya hadisnya adalah hadis yang saya diatkan oleh Bukhari di bab tawaduk merupakan bab yang ke-38 dari kitab Riqaq atau Raqa'iq Eh, berkaitan dengan derajat hadis ini saya uh, Al Albani tidak setuju kalau hadis ini derajatnya sahih. Eh, menurut beliau derajatnya hadis ini derajatnya hasan, tidak sampai derajat sahih. Demikian ditakhid beliau untuk syarah Tahawiyah dalam penjelasannya panjang lebar. Wakat akhdat salafu dan salaf telah mengambil zahir hadis dan memperlakukan sebagai makna-makna zahirnya. Akan tapi apa makna zahir hadis? Perlu diketahui biasanya di sini adalah hadis yang dibawakan oleh orang untuk melegalkan wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluk. Tetapi apa zahir hadis? Apakah kita katakan zahir hadis Allah itu menjadi pendengaran si wali, penglihatan, tangan dan kakinya. Ataukah, ataukah makna zahirnya Allah itu akan membimbing si wali dalam menggunakan pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Sehingga yakun idraku wa amaluhu lillah sehingga, uh, sehingga pemahamannya dan amalnya adalah karena Allah dan dengan bantuan Allah dan ilahi dalam perlindungan Allah Tidaklah dilakukan bahasanya pendapat pertama bukanlah zahir kalimat Tidak pula makna kalimat Bagi orang yang mau merenungkan hadis Dan dalam hadis tersebut kita jumpai ada dua poin yang Melarang, mencegah, memaknai hadis di atas dengan e, Bersatunya Allah dengan makhluk karena yang pertama Allah berfirman Tidaklah hamba aku mendekatkan kepada kau dengan amal sunnah Sehingga aku mencintainya Maka ada yang mencintai dan ada yang dicintai Jika dia meminta pada kuku beri dia, ada yang minta perlindungan aku akan lindungi Maka ada yang meminta perlindungan dan ada pihak yang melindungi Berarti beda Fa'at batam maka dalam hadis ini Nabi menetapkan adanya hamba dan yang sembah adanya pihak yang mendekatkan diri, ada yang didekati, mencintai dan dicintai, meminta dan dimintai, memberi dan diberi, meminta perlindungan dan dilindungi. kalau hadis dan rentetan hadis yaitu menunjukkan bahasanya dua hal tersebut Kulwa hidin minuhma masing-masing dari keduanya bukanlah yang lain wa yamna ayakuna idahuma maka ini mencegah e, kalau yang satu jadi sifat untuk yang lain atau bagian yang tidak terpisahkan dari uh, yang lain ya sat asal al-wajhu thani an-nasr al-wali وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا ورجلا لمخلوق بل إن هذا المعنى تستنقص أن ينطق أن ينطق به ولو على سبيل القول وتقدير فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن أو صرف وقد وأنه قد صرف عن هذا الظاهر Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika la nuhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Nah, uh, Alasan yang kedua yang menunjukkan bahasanya dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkan tidak benarnya akidah hulul wal itihad. Adalah pendengaran wali penglihatan tangan dan kakinya seluruhnya adalah sifat atau bagian pada makhluk yang baru yang dulunya tidak ada dan tidaklah mungkin bagi orang yang berakal manapun memahami bahasanya sang pencipta zat yang awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya itu ternyata pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya lima makhlukin untuk makhluk. Bahkan inahadal makna bahasanya makna semacam ini tasma'izu minhun nafsu ada satu makna yang jiwa itu jijik dengannya jijik untuk menggambarkannya dan lisan pun keluh untuk mengucapkannya meskipun ala sabil fardi cuma bentuk berandai-andai salah satu makna fardi itu berandai-andai wa takdiri dan berandai-andai takdir itu artinya menghargai seandainya eh, berandai-andai Fakai fayasur maka bagaimanakah boleh Bahasanya semacam itu adalah Zahir hadis kudsi dan di sini telah dipalingkan hadis kudsi dari makna bahirnya masuk engkau ya Allah aku engkau lalu sisanan alaika kami tidak bisa benar-benar memujimu sebagaimana pujian untuk dirimu sendiri maka dua apa yang disampaikan oleh Syekh Nudim ini benar eh, eh, di antara bukti menunjukkan benarnya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang mengatakan tidak ada satupun ahli bid'ah dan orang yang menyimpang berdalil dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi kecuali dalam ayat dan hadis tersebut terdapat indikator yang membantah pemahamannya. Jika ada alif bid'ah berdalil dengan dalil Quran dan Sunnah maka di dalam dalil Quran dan Sunnah tersebut pasti dijumpai hujah untuk membantah. Sebagaimana di sini orang sufi ekstrim menjadikan hadis ini sebagai dalil Allah bisa bersatu dengan hambanya padahal terdapat ya, minimal satu indikator yang menunjukkan itu satu hal yang tidak mungkin karena Allah bedakan antara yang melindungi dan minta pelindungan yang mendekatkan dan yang didekatkan Ismail هذا المثال الثاني عشرة Dimna ma dimana ma kor dimana ma korwaro fi sunku rahimahullah butlan butlan butlan da'wa al-mubtadi'ata التأويل التأويل على أهل السنة وهذا المثال يتضمن أولا الحديث القدسي الذي رواه البخاري في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ولبه واجب وزوجه واجب واخذ به اهل السنه و وأجروه وأجروه على ظاهره وهذا سؤال وهذا سؤالان ما, ما ظاهر هذا الحديث هل ظاهره أن الله سبحانه وتعالى هو هو هو هو هو سمع الولي هو السمع الولي وبصره أو أن ظاهره بأنه أن ظاهره أو أن أن ظاهره بأن الله مع الولي Ya yahfazuhu Nah, inilah poin yang ke-12 yang dimna bagian dari apa yang disampaikan oleh penulis yang mau menyampaikan batilnya klaim para ahli bid'ah at-ta'wila klaim bahasa yang melakukan takwil Wahada misal yatadamman dan contoh ini memuat e, beberapa poin. Yang pertama hadis kudsi yang dihatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah Redaksinya jelas dan makna juga jelas dan yang dipanggil oleh diambil oleh alusunah dan mereka memperlakukannya sebagai makna zahirnya. Lalu di sini ada dua pertanyaan, apa makna zahir dari hadis ini? Apakah makna zahirnya Allah Ta'ala itu dengan wali Penglihatan dan tangan dan kakinya Ataukah makna zahirnya mestinya Allah bersama wali Menjaganya, menjaganya dan membimbing Pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya Fadal makna sani wa sahih Maka makna yang kedua inilah yang benar Makna yang pertama batil dengan dua alasan Uh, alasan yang pertama diambil dari hadis Maksudnya Allah menetapkan dirinya kalau dia adalah hamba ada hamba dan ada yang ada penyembah dan ada yang disembah, ada yang mencintai dan ada yang dicintai, ada yang mendekatkan diri dan ada yang didekati, ada yang memberi dan ada yang diberi, ada yang mohon perlindungan dan ada orang yang diberi perlindungan, memberi perlindungan. Walai tasawwaru akilun tidaklah ada satu orang yang berakal membayangkan bahasanya adalah satu sifat yang dimiliki oleh satu pihak. Dialah yang memohon sekaligus dialah yang memberi itu nggak mungkin ada dia yang mencintai sekaligus yang dicintai maka jelas terdapat sifat lima usufain bagi dua benda yang berbeda kemudian yang e, pertama bahasa Allah subhanahu wa ta'ala maka dia adalah al-ma'bud adalah zat yang disembah yang dicintai al-mu'ta yang eh, atau al-mu'ti yang memberi yang didekati yang dimintai uh, eh, mus'a mas'ul dimintai berbagai permintaan dan dimintai perlindungan telah awsaf sedangkan sifat-sifat yang lain itu adalah makhluk makhluk Fa'ina maka sesungguhnya makhluk itu adalah yang menyembah, yang meminta, yang mencintai, yang mendekatkan diri, mohon perlindungan dan yang diberi. Ini adalah satu hal yang bayinun wadhirun jelas dan jelas, jalion jelas bagi orang yang memiliki hati atau pasang pendengaran dan dia e, menyaksikannya. Kemudian e, poin yang kedua satu hal yang diketahui tidaklah diperselisihkan oleh berakal dengan eh, orang yang punya akal sehat, pasang pendengaran wali, penglihatan, tangan dan kakinya demikian juga permohonannya dan per, eh, e, eh, permintaannya dia untuk mendapatkan perlindungan ini adalah sifat lil wali nafsihi atau untuk wali itu sendiri bukan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wabihada maka dengan ini ya jelaslah bahasanya Allah Ta'ala tidaklah bertempat pada hamba eh, Fawa maka zat Allah itu adalah tangan kaki dan benar hamba Mungkin ada satu perkara yang sangat dijijikan oleh jiwa, dijauhi oleh akal sehat e, sampai e, taksairu lahul qulub at-tayyibah e, akan e, orang-orang yang masih punya hati yang baik itu akan apa, e, gemetar fa inna la yumkinu karena tidaklah mungkin Allah azza wa jalla zatnya itulah tangan wali yang dia memukul dengannya atau kaki yang dia berjalan dengannya Fa inna yahumul labib namun orang yang cerdas al-basir yang memiliki pandangan yang benar dan seorang yang salafi memahami bahasanya Allah taala meskipun ma'a bersama sang wali yang menjaga hal-hal yang Allah wajibkan dan suka sering berbanyak-banyak melakukan amal yang sunnah bahasanya Allah mencintainya dan buah dari cinta Allah kepadanya adalah Allah menjaganya menjaga pendengaran, penglihatan dan anggota badannya sehingga seluruh gerakan dan diamnya adalah karena Allah Azza wa Jalla Kemudian Pesanif mengatakan Idza yang jika jelas batinnya pendapat yang pertama dan mustahilnya maka ta'ayyan pilihan satu-satunya adalah pendapat yang kedua. Biasanya Allah membimbing sang wali pendengaran, penglihatan dan amalnya Ya sayakunu idraku bisam'ihi Artinya apa yang dia tangkap dengan pendengaran, penglihatan dan seluruh amalnya dan, seluruh apa yang dia lakukan dengan tangannya dan kakinya seluruhnya adalah karena Allah ikhlasan yaitu ikhlas karena Allah wa billahi ta'ala dan dengan bantuan Allah isti'anatan karena minta perlindungan wa billahi ta'ala syarat wa tibya'an dan dalam dalam syariat e, Allah dan mengikuti aturan Allah. Maka terwujudlah dengan hal tersebut keikhlasan yang sempurna e, dan isti'anah yang sempurna dan mutabah yang sempurna dan ini adalah puncak dari taufik. inilah tafsiran yang disampaikan oleh salaf dan inilah tafsiran yang sesuai dengan bahir lafad sesuai dengan makna hakiki ayat satu keniscayaan dan keharusan berdasarkan rentetan kalimat tidak ada padanya takwil, tidak ada padanya menyimpangkan kalimat dan makna zahirnya. Walillahil hamdu wal minna. Hadza mulakhas inilah ringkasan masa bakal min makna maknal haq kata yang telah lewat itu penjelasan tentang makna yang benar yang dipahami oleh salaf berkaitan dengan dhahir hadis bahasanya wali yang Allah cintai subhanahu wa ta'ala dia mendapatkan penjagaan Allah dan pembimbingan Allah Fayakunu dzalikal abdu maka hamba tersebut semuanya adalah karena Allah eh, dan Allah bersamanya membimbingnya maka dia mendapatkan keikhlasan yang sempurna eh, keikhlasan yang sempurna untuk Allah dan kesempurnaan itiba untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ada penjelasan tentang makna eh, apa? Lillah billah dan fillah ya, lillah artinya ikhlas lillah ikhlas tertujuan kepada Allah billah itu isti'anah ya, Bila dengan memohon pertolongan kepada Allah Villa itu maknanya fisya'illah wattiba'i amrillah dalam syariat Allah dan dalam karena e, mengikuti aturan Allah.